Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ada hafalan yang belum disetorkan? Hah? Sudah semua? Ya. Baik, sekarang kita masuk ke fasal berikutnya, pembahasan berikutnya dari kitab Mutammimah yaitu tentang at-tanazu' fil amal tentang bab tanazu' dalam amalan. At-tanazu' masalah apa? Tanaza' ya tanaza'u tanazu' maknanya takhasum saling berebut, bertikai. Ya. At-takhasum. Adapun maknanya secara istilah adalah an yataqaddam amilan aw akthar wa yata'akhkhar ma'mulun fa akthar wa yakunu kullu wahidin al mutaqaddima yatlub al mutaakhir ya ya sebagaimana yang disebutkan di sini nanti akan kita baca ya kata beliau wa haqiqatu an yataqaddam amilani aw akthar hakikat daripada tanazzu adalah an yataqaddama amilani aw aksar. Dua amil atau lebih. Yataqaddam mendahului. Datang mendahului ma'mulnya. Agar dua amil atau lebih yataqaddam. Datang terlebih dahulu. Setelah itu yata'akhir ma'mulun fa'aksar. Diakhirkan penyebutan ma'mul, satu ma'mul atau lebih wa yakunu kullu wahidin min minal mutaqaddimah yatlubu dzalikal mutaakhir dan masing-masing dari amil yang telah lewat dua atau lebih yatlubu dzalikal mutaakhir mengejar ma'mul yang diakhirkan ya ada dua ma'mul yang disebutkan sebelumnya kemudian setelah itu disebutkan satu ma'mul atau lebih dan satu ma'mul ini diperbutkan oleh dua amil yang mendahuluinya nah itu tanazu' Contohnya atuni ufrir alaihi qitra. Atuni ufrir alaihi qitra. Ada dua amil yang didahulukan di sini atuni dengan apa? Ufrir. Ya, atuni dan ufrir. Kemudian setelah itu diakhirkan penyebutan satu amil qitra. Semuanya menuntut qitra semua. Atuni datangkanlah qitr. Timah yang dilelehkan Ufrir, tuangkanlah timah yang dilelehkan. Iya. Di sini atu ini menuntut kitro sebagai maful yang kedua karena ata yudi butuh kepada dua maful. Di sini baru diberikan satu mafulnya kan atuni ya. Butuh dia kepada maful yang kedua mengejar kitro sebagai mafulnya. Di sisi yang lain ufri juga butuh maful, maful bih satu saja menuntut kiprah juga. Iya. Di sini yang diamalkan yang mana? Ya, yang diamalkan yang kedua atau yang pertama? Ya. Diamalkan yang kedua. Ya. Kemudian yang kedua, yang pertama diamalkan pada domirnya. Ya. aduni ada yang mahdhuf di situ atunihi ufri alaihi qitra. Jadi yang diamalkan dari dua amil ini yang kedua, ufrir alaihi qitra. Ini menurut madhabnya Hijaz, Ahlul Hijaz. Yang diamalkan adalah ufrir. Jadi qitra sebagai maf'ul dari ufrir. Kemudian mana? Maf'ulnya atau maf'ul yang kedua dari atuni ya domir yang mahdhuf di situ yang kembali kepada qitra juga atunihi. Seandainya yang diamalkan yang pertama maka dikatakan gimana? Atuni ufrihu alaihi kitro. Ya. Seandainya yang diamalkan atuni yang pertama, maka niscaya yang keduanya dikasih domir ufrihu alaihi kitra. Kitra sebagai makhluk kedua dari atuni. Di sini yang diamalkan dalam contoh ayat ini adalah yang keduanya. Kitro sebagai maf'ul bi dari ufrih ada menatuni diamalkan pada domirnya dan domirnya dibuang di situ. Eropnya, ya perlu kita baca Eropnya biar lebih memperjelas. Atu fi'lu amrin mabni ala hadzin nun bima'na makna atu adalah a'tu. Ya, a'ta yuti a'tu. Berikanlah. Dan dia atu menasabkan dua maf'ul yansibu maf'ulaini wawul jamaah bamir mutasil mabni ala sukun fi mahali rafin fa'il. Wa nunil wiqayah wal ya bamir mabni ala sukun fi mahali nasbin maf'ulun bih. Al awal maf'ulun bih awal. Wal maf'ul tsani maf'ul kedua dari atu mahzuf takdirnya atunihi. gitu. Kemudian ufrih fi'lun mudhari' majzumun. Jadi ufrih itu film mudhari' majzum. Ah majzum bi tolab karena dia datang setelah talab. Atuni ufrih ya. Ta'alau atlu sudah dibahas kan? Dia majzum karena talab sebelumnya. Fil amr atuni. Ufrih majzum bi tolab talab sebagai jawab talab. Tanda jazmnya sukun fi akhirih wa fa'iluhu fa'in yufri fihi wujuban takdiru وفاعله فعل يفري مستتر فيه وجوبا تقدير أنا عليه جار ومجرور على حرف جار والهضم المتصل مبني على الكسر wa al-jual jar wal majrur والمجرور bi ufrigh jadi alaihi uf alaihi itu berkaitannya dengan ufrigh qitra mafulun bi li ufrigh. qitra maful bi bagi ufrigh. Mansub wa alamat nasbi fatu akhirih. Jadi pahami gak nih hakikat tanazu' dua amil atau lebih mendahului. Setelah itu disebutkan satu amil yang diperbutkan oleh amil-amil sebelumnya. Maka tidak mungkin ini amil-amil ini dicurahkan kepada satu makmul. Sehingga harus yang satunya dikasih domirnya. Yang diamalkan salah satunya. Kemudian contoh yang berikutnya dorobani wa akramtu zaidan memukul saya dan saya muliakan Zaid. Dorobani. Di Ini di sini butuh apa dorobani? Butuh apa? Dorobani sudah ada fiil, sudah ada maf'ul yang butuh apa? Fa'ilnya. Maka menuntut Zaid sebagai apa? Fa'ilnya. Akram tu sudah ada fiil dan ada fa'il. Butuh apa ini? Maf'ulnya. Menuntut Zaid sebagai maf'ulnya. Di sini yang diamalkan apa? Diamalkan ambil yang pertama doroba atau akroma akroma buktinya apa dinasobkan seandainya yang diamalkan doroba maka dikatakan apa zai zaidun dorobani wa akram tu zaidun di sini yang diamalkan zaidannya berarti ya amil doroba di situ bomir huwa yang kembali kepada zaid Ya robnya <clears throat> doroba fi'il madin mabni al-fath wa nun lil qayah wal ya dhamir mabni ala sukun fi mahalli nasbin bi wal fa'il dhamir mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa huwa kembali ke mana Eh huwa kembali ke siapa Zaid iya kembali kepada Zaid <clears throat> dikasih domirnya Zaid ya. kemudian akram tu fi'il wal fa'il iya, ya, insyaallah ya jelas ini akram fi'il maudin ila akhiri Zaidan maf'ulun <clears throat> Kemudian juga contoh yang berikutnya Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Iya. Di sini ada berapa amil yang mendahului? Tiga ya. Salli, sallim, barik. Semuanya butuh kepada ala sayyidina. Yang diamalkan yang mana ini? Yang ke tiga ya. Barik ala sayyidina. Ya. I'rabnya Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Allahumma itu aslinya apa? Ya Allah. Hudhifa harfu nida wa uwidha anhu al-mim. Dibuang huruf nidanya, iya-nya diganti dengan mim. Jadi ya Allahumma. Kau katakan dalam Arabnya Allah munada mufrad alam. Mufrad alam. Mabni ala dham fi mahali nasbin. Allahu mufrad alam. Munada mufrad alam mabni ala dham. Fi mahali nasbin. Wal mim iwadun an harfin nida. Salli fi'il du'a. Ta'duban. Ya. Hil amr tapi karena kepada Allah. Maka apa? Dikatakan du'a. Mabni ala hadwi harfil illah. Min akhiri huwa al-liya. Salli salli salli. Dibuang yaknya. Wa fa'il musatir fihi ujuban taqtiru anta. Kembali kepada Allah. Ya. Wa salim al-waw harfatin. Wa salim fi'il du'a juga. Mabni ala sukun. Wa fa'il musatir fihi jawaz ujuban taqtiru anta. Wa barik al waw harfatin barik fi'lu du'ain mabni ala sukun wa fa'il mustatir fihi wujuban datur anta ala sayyidina jar majrur ala harfu jar sayyidi majrur bi ala wa alamatu jarhi kasr akhirih wa huwa mudhaf sayyidi mudhaf na dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli jar bil idafa wal jar wal majrur muta'alik bi barik bi barak wa bi barik fil amr baraka yubarik barik jadi ala sayyidina mutani yang barik. Muhammadin badal dari sayyid. Badal kul minal kul. Wal badal yatbal mubdal fi Arabi. tabi'ahu fi jarrih wa alamatu jarrih akhir. Kemudian wala khilafa fi jawazi i'mali ayil amilaini awil awamini syi'ta. Tidak ada perselisihan tidak ada perbedaan pendapat antara orang-orang Basrah dengan orang-orang Kufah. Nih. Fi jawazi i'mali ayil amilaini dalam hal bolehnya mengamalkan amil yang mana saja, yang pertama atau yang kedua. Awil awamil syi'ta ataupun beberapa amil yang kau kendaki. Amil paling banyak tiga. Silahkan kau amalkan yang keberapanya. Boleh, cuma saja ayat saja yang lebih rojih. Wa innamal khilafu fi fil aula. Hanya saja yang menjadi perselisihan adalah adalah yang paling utama mana yang diamalkan. Yang pertama atau yang kedua itu yang diperselisihkan. Ataupun terkait bolehnya mengamalkan amil yang manapun ini tidak ada khilaf. Yang menjadi khilaf adalah yang paling utama untuk diamalkan yang mana gitu. Iya. Dan amil paling banyak berapa? Tiga. Iya boleh ah, sebagian mengamalkan yang pertama, sebagian yang kedua. Bagaimana sekarang kalau ambilnya tiga? Yang tengahnya bagaimana? Ah iya. Apakah dia dimulhakkan digabungkan kepada yang pertama karena mendahului atau yang ketiga? Ya. Karena yang lebih dekat kepada makmul atau sama saja boleh diilhakan yang ketiga yang tengah-tengahnya ini kepada yang pertama atau yang ketiga. Ya. Itu yang menjadi apa? Pembahasan juga. Ya. Disebutkan di sini waqtarul kufiyun i'mala al-awwal li Orang-orang Kufah lebih memilih untuk mengamalkan amil yang pertama karena dia mendahului karena dia lebih mendahului. Hmm. Di antara alasannya orang Kufah mengapa lebih memilih untuk mengamalkan yang pertama dari dua amil atau lebih adalah lil ihtiraz min al ibmar qabla zikr. Berhati-hati jangan sampai menyebutkan domir sebelum disebutkan isim bohirnya. Ya lihat pada contoh Dorobani wa akram tu Zaidan. Di sini kan yang diamalkan apa? Yang kedua kan, sehingga konsekuensinya kata orang Kufah adalah mengharuskan eh, penakdiran amil berupa domir untuk amil yang pertama berupa padahal belum disebutkan isim dohirnya iya kan biasanya kan isi yang, yang namanya domir kan setelah isim dohir dulu disebutkan nah, itu alasannya orang kufah kenapa ditakdirkan yang diamalkan yang pertama berhati-hati jangan sampai ada idmar penyebutan domir sebelum disebutkan isim zahirnya kalau dikatakan misalkan borobani wa kramtu zaidan maka konsekuensinya borobani di situ ada domir huwa padahal belum disebutkan isim domirnya zaid itu itu alasan siapa orang kufah Kemudian Ah, ada ketinggalannya. Basonya belum dibaca. Wa innamal khilafu fil aula. Fahtaro al-basriyun. Belum dibaca itu ya. Maka orang-orang Basrah lebih memilih untuk mengamalkan yang kedua. Ya, lebih memilih untuk mengamalkan yang kedua. Kenapa? Liqurbih. Karena yang kedua ini lebih dekat dengan makmulnya sehingga dia lebih pas untuk diamalkan gitu. Itu alasannya siapa? Orang Basrah. Di sisi lain karena kasratus ti'malih fi kalamil Arab nasran wa nazman. Mengamalkan yang kedua, ambil yang kedua, itu lebih banyak pada kalanya orang Arab, baik pada nasr, prosa kalimat tidak bersajak ataupun nazam-nazam kalimat yang bersajaknya. Lebih banyak gitu. Apa alasan orang-orang Basrah mengapa lebih memilih mengamalkan yang kedua? Karena pertama lebih dekat kepada makmulnya ya. Yang kedua lebih banyak dalam penggunaan Adapun orang-orang kufa alasannya apa? Kenapa lebih memilih mengamalkan yang pertama? Berhati-hati agar jangan sampai mengidmar domir sebelum disebutkan isim zahirnya. Saya paham ini? Hah? Ya, kemudian Fa'in a'mal tal awwala Jika engkau mengamalkan yang pertama Pendapat siapa ini? Kalau mengamalkan yang pertama, ambil yang pertama Hah? Ambil yang pertama Kufah atau Kufah. Ya. in a'mal ta'al awal a'mal tsani fi domiri dhalikal ism al-mutanazah fi Kalau engkau mengamalkan ambil yang pertama, berarti pendapatnya orang kufah, maka engkau mengamalkan ambil yang kedua pada domirnya. Domir dari isim yang diperselisih, dipersengketakan amalannya itu. Contoh, Qoma wa qu'ada akhawaka. Qoma wa qu'ada akhawaka. Berdiri dan duduk dua saudaramu. Di sini ada tanazu. Kenapa dikatakan ada tanazu? Karena ada dua amil di sini yang mendahului. qoma dan qa'ada. Setelahnya ada makmul yang satu yang diperbutkan oleh dua-duanya. Qoma butuh kepada akhwak sebagai mafa'il. Juga qa'ada butuh kepada akhwak sebagai fa'il. Di sini yang diamalkan yang pertama. Contoh ini adalah contoh apa mengamalkan yang pertama di atas pendapatnya atau pendapat yang dipilih oleh orang-orang kufah. Maka yang keduanya dikasih domirnya isim yang diperselisihkan akhwak. Mu'anas berarti domirnya apa alif. Maka dikatakan koma wa ada akhwaka. Koma wa ada akhwaka. Ya Arabnya bagaimana? Koma <clears throat> fi'lun madin mabni alal al La mahala min al-i'rab. Ko'ada فعل وفاعل قاعدة فعل ماض مبني على الفتح وألف التثنية ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع ف فاعل أخوة فاعل فاعل dari قام فاعل قام فاعل قام مرفوع على في الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى وهو مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف مضاف إليه. شفامي Ini tanazu. Ya. wa dorobani wa akramtuhu Zaidun. Ini contoh apa lagi nih? Mengamalkan yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, maka yang keduanya dikasih domir isim yang diperselisihkan, diperebutkan. Dorobani wa akramtu Zaid. Di sini ada dua amil yang mendahului doroba dan akroma. Setelahnya ada satu makmul yang diperbutkan oleh doroba sebagai fa'ilnya oleh akroma atau oleh Akrom itu sebagai maf'ulnya. Ya, di sini dalam contoh ini yang diamalkan yang pertama doroba. Dari mana kita tahu bahwasanya yang diamalkan di sini yang pertama doroba? Karena apa? Zaid di rofakan. Seandainya diamalkan akrom tu niscaya Zaid akan di nasobkan. <clears throat> Irobnya jelas ya. ini fi'lun wa fa'il, akrom tu fi'lun wa fa'il wa waful. Zaid fa'il dari apa? Doroba. Ya. Itu singkatnya saja. Tapi yang insya Allah sudah faham ya cara mengarabnya. Dorobani wa tuhuma akhwaka. Ini juga sama, masih contoh dari mengamalkan ambil yang pertama, doroba. Maka yang keduanya dikasih domirnya isim yang mutana za'fi. Domirnya akhwak musanna. Maka dikatakan akrom tuhuma. Dorobani wa akrom tuhuma akhwaka. Terjemahnya apa? Saya apa? dipukul oleh saudaramu dan saya memuliakan keduanya. Ya. Contoh berikutnya marobi wa marotu bihima akhwaka. Ini juga contoh mengamalkan yang pertama. Marobi wa marotu bihima akhwaka. Failnya marobi itu akhwaka. Ya. Di sini yang diperebutkan apa di sini? Pada contoh ini. Eh marrobi wa marrotu bihima akhwaka Yang diperebutkan apa ini? Contoh dan contoh ini. Hah? Kalau marobi betul apa? Marobi betul apa? Butuh kepada apa? Fa fa'il kan? Butuh kepada apa? Fa'il. Ya. Kalau tu bi butuhnya mana apa? Isi majrur. Iya kan? Kalau maror bi butuh mana apa? Fa'il. Kenapa? Karena sudah ada maf'ulnya kan di. Kalau tu bi butuhnya mana apa? Sudah ada fa'ilnya. Majrur ataupun maf'ulnya. Ya. Di sini diamalkan maroknya ataupun ambil yang pertama yang butuh kepada apa? Fa'il. Maka dikatakan ahwaka. إعرابنا إيه مرة فعل ماضي مبني على الفتح بجار ومجرور الباء حرف جار والياء ضمير متصل مبني على سكون في محل جار بالباء والجار والمجرور متعلق بمرة مررت فعل وفاعل مرة فعل ماضي مبني على سكون لاتصاله بضمير رفع متحرك وتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل بهما جار ومجرور الباء حرف جار والهاء awal ba yang tadi wata banir mutasil ya lah akhir gampang ya Arabnya jar wa majrur al ba harfu jar wal ha banir mutasil mabni ala su'al kasr fi mahal jar bil bil ba wal mim harfu imadin i'timad wal alif dalu ala tasniya wal jar wal majrur mutalik bi marartu akhwa fa'il marra marfu' wa farra fa'il ya marfu' alamat rafi al alif niyaba an dhamma li annahu musanna wa huwa mudhaf al kaf dhamir mutasil mabni ala fathi wa ala jarin mudhafun ilayh Kemudian Allahumma salli wa sallim alaihi wa barik alaihi ala Muhammadin ini. Mana ambilnya di sini ada berapa ambil yang berselisih perebut makmul ada berapa? Coba ya, berapa mil? Soli satu, salim dua, barik tiga. Yang diperbutkan mana? Yang diperbutkan makmulnya. Mana? Makmul yang diperbutkannya mana? Ah, Ala Muhammadin. Di sini ala Muhammadin yang diperbutkan. Diberikan untuk siapa ini ala Muhammadin? Kepada ambil yang pertama, soli Adapun ambil yang kedua salim dan juga ambil yang berapa? Tiga barik dikasih domirnya. Allahumma salli wa sallim alaihi wa barik alaihi ala Muhammadin. Ya, jadi ala Muhammad itu adalah ma'amulnya salli. Adapun salim dikasih domirnya. Allahumma asluhu ya sampai tadi. Ya Allah hudzifa harfu nida wa uwiba anhu al-mim. Ya Allah munada mufradul alam mabni ala dhom fi mahali nasbin wal mim iwadun an harfi nida salli fi du'a mabni ala hazaf harfi al-illa min akhirih wa wal ya wa fa'il musatir fihi wujuban taqdir anta wa salim fi du'a mabni ala sukun wa fa'il musatir fihi wujuban taqdir anta عليه جار ومجرور على حرف جار والهضم المتصل مبني على كسر في محل جر بعلى والجر والمجرور متعلق بسلم وبارك في الدعاء مبني على سكون وفعل مساتر فيه وجوبا تقدر أنت عليه جار ومجرور على حرف جار والها ضمير متصل مبني على كسر في محل جر بعلى والجار والمجرور متعلق ببارك آه، على محمد جار ومجرور يا على حرف جار ومحمد مجرور بعلى وعلامة جر كسر آخره والجار والمجرور متعلق بأبه بصلي يا وإن أعملت الثانية Wa in a'malta as adapun kalau engkau mengamalkan yang kedua pada isim yang diperselisihkan padanya berarti engkau berpendapat dengan pendapatnya siapa ini kalau engkau mengamalkan yang kedua pendapatnya orang Basrah fa in ihtaja al-awwal ila marfu' admartah kalau yang pertamanya butuh kepada yang marfu' maka engkau jadikan yang marfu'nya berupa bomir ya engkau wajib menyebutkan bomir. Ya. Bomirnya tentunya yang mencocoki dengan al-mutana za'fi isim ini perbutkan. Kalau mufrad ya mufrad. Ila akhiri. Musanna musanna. Engkau katakan lihat. Qoma wa qa'ada akhwaka. Qoma wa qa'ada akhwaka. Telah berdiri dan duduk dua saudaramu. Di sini ada tanazu. Kenapa? Ada dua amil, qoma dan qa'ada. Memperebutkan setelah amil, ma'mul setelahnya akhwat. Dan di sini yang diamalkan apa? Yang kedua atau yang pertama? Yang kedua, alamat hadi, al-basriyin. Maka yang pertamanya dikasih apa? Bomir. Bomir yang mencocoki akhwat apa? Domir ya, alif. Maka dikatakan koma wa ada akhwaka. I'rabnya zahir ya. Qama fi'il fa'il wa huwa harfu 'atfin qa'ada fil madhi mabni al fath. Akhwaka fa'il dari qa'ada marfu' bil alif niyaba عن الضمة لأنه مثنى وهو مضاف كاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. Sudah paham ini? Ya. Wa in ihtaja ila mansubin aw majrurin hadzafta. <clears throat> Kalau ternyata amil yang pertama itu butuh kepada yang mansub atau butuh kepada yang majrur, maka kau buang itu. Ya, makmulnya. Ya. <clears throat> Kalau makmulnya marfu wajib disebutkan ya kan? Jadi kalau yang pertamanya, ambil yang pertamanya butuh kepada ambil yang marfu wajib disebutkan dalam bentuk domir. Kalau mengamalkan yang pertama nih. Nah, sedangkan kalau ambil yang pertama nih butuh kepada makmul yang mansub atau majrur, maka wajib kamu buang domirnya. Kal ayah seperti ayat yang telah lewat. Apa ayat yang telah lewat? Ah? Ashraf. Ah, ayat yang telah lewat apa Ashraf? Yang disebutkan ayat. eh, Atuni ufrig alaihi qitra. Di sini mengamalkan ufrig. Iya. Kemudian ambil yang pertama atuni. Butuh kepada apa ini? Butuh kepada makmul yang apa? Mansub atau majrur? Mansub. Maka dibuang saja tidak perlu disebutkan. Ya, pemirnya berbeda kalau amilnya marfu ataupun apa? makmulnya marfu, maka disebutkan dalam bentuk pemir. Kalau mansub nggak perlu disebutkan. Karena fadlah yang mansub itu fadlah. Ya. Contoh yang lain dorobtu wa dorobani akhwak. Ya, terjemahnya apa? Dorobtu wa dorobani akhwak. Saya memukul dua saudaramu dan kedua saudaramu memukulku. Ah. Di sini kita dapati ada dua amil yaitu doroba atau dorobtu yang itu dorobani. Sama-sama keduanya butuh makmul memperbutkan akhwak dan di sini diamalkan yang kedua alamat habil basriin. Maka yang pertamanya amil yang pertama ya dorobtu karena dorobtu butuh amil yang mansub maka dibuang saja. Tidak perlu dikasih domirnya. Kenapa? Karena fadlah. Berbeda kalau ambil yang pertama butuh yang marfu dikasih domirnya seperti tadi koma wakong ada ahwak karena di sini yang pertamanya butuh kepada ambil yang mansub maka dibuang saja fadlah hanya disebutkan ambil yang kedua ataupun makmul yang kedua tu wa darbani akhwak contoh yang lain marartu wa marrobi akhwak tu wa marrobi akhwak di sini tu ambil yang pertama ambil yang kedua mana ya marrobi sama-sama butuh. Kalau maror itu butuh apa itu? Ambil yang apa? Majrur kan maror itu. Iya. Maror itu butuh kepada apa? Ambil yang majrur. Itu apa? Bi. Marobi butuh apa? Ambil yang marfu akhwak. Di sini mengamalkan yang kedua, maka yang pertamanya karena makmulnya itu majrur, maka dibuang saja yang nggak perlu disebutkan pemirnya. Saya melewati dosa saudaramu dan saudaramu melewati saya. Ya, sampai di sini. Kira-kira bisa dipahami enggak ini? Bisa ya, barangkali ada yang belum paham, Silakan tanyakan. Ya. yang namanya tanazuk tadi kan ada dua makmul memperbutkan, perbut gitu, satu makmul atau lebih ya dua memperebutkan satu misalkan ataupun tiga ambilnya memperebutkan dua misalkan dan gak lebih dari tiga ambil itu gak lebih dari tiga paling banyak tiga iya kalau antum mengambil pendapatnya siapa yang pertama mazhabnya siapa orang-orang Kufah atau Kufah dulu di sini sebutkan ya kalau antum mengambil pendapatnya orang Kufah yaitu apa? Mengamalkan yang pertama. Maka yang keduanya bagaimana? Dikasih domirnya. Diamalkan pada domirnya. Ya. Diamalkan pada domirnya semua. Pada yang rofa. Pada yang nasob. Atau pada yang jar. Tapi kalau antum ambil pendapat orang Basroh yang mereka berpendapat bahwasanya yang lebih afdol diamalkan yang kedua. Maka yang pertamanya ambilnya kalau dia butuh kepada yang rofa, diamalkan kepada domirnya. Kalau amil yang pertanya butuh, yang pertamanya butuh kepada yang mansub, dibuang saja sudah domirnya. Nggak perlu diamalkan ke domirnya, dibuang saja domirnya. Atau butuh kepada yang majrur, dibuang saja. Nggak perlu disebutkan. Seperti dalam ayat tadi, atuni zubarul hadid, atuni ufrig alaihi qitra. Atuni di sini amil yang pertama, ufri amil yang kedua dan di sini diamalkan ufril karena di sini atuni adalah ambil yang butuh kepada yang mansub, maka dibuang saja domirnya, nggak perlu disebutkan. Nggak perlu disebutkan atunihi ufri ali Berbeda kalau amilnya yang pertama itu butuh kepada yang marfu, maka wajib disebutkan. Contoh koma, wa ada akhwak. Koma kan butuh fa'il marfu. Kenapa boleh dibuang atau dibuang saja pada yang mansub dan majrur karena yang mansub dan majrur fadlah. Adapun pada yang rofa itu omdah sehingga harus disebutkan apa domirnya. Ya, yang lain gimana? Hah? Apa wali gula apa? Mana? Hah? Yang terakhir mana? ya yang keras. Oh itu masih definisi itu sih ya. Jadi tanazu adalah ketika antum dapati ada dua amil atau lebih, ya. Kemudian didahulukan ini. Kemudian di akhir setelahnya satu makmul atau lebih. Kalau dua makmul ya satu makmul berarti ini perlebutkan kan. Kalau tiga ya mungkin dua yang diperlebutkan atau satu. Wa yakunu kullu wahid minal mutaqaddimah. Kemudian masing-masing dari amil yang mendahului tadi yatlubu dzalikal mutaakhir mengejar makmul yang diakhirkan tadi rebutan gitu. Nah itu sudah paham ya? Berebut gitu. Makmulnya satu jadi rebutan gitu. Antum maka periksa kalau antum ah, perhatikan ambil pendapatnya orang Kufah maka antum amalkan yang pertama, yang keduanya dikasih domirnya. Putu yang rofa kasih yang rofa, putu yang masuk kasih yang masuk, putu yang masuk kasih yang majrur kalau antum ambil pendapat orang Basrah, maka mengamalkan yang dua. Kalau ambil yang pertama ibu ya itu yang mansub, eh yang marfu, kasih domirnya wajib itu. Kalau ambil yang pertama ibu ya itu yang mansub atau butuh yang majrur, maka bagaimana? Eh? Dibuang saja apa? Domirnya nggak perlu sebutkan. Insya Allah mudah ya. Ya, tinggal diulang-ulang aja. Insya Allah masih tersisa pada kita tiga bab lagi. Ta'jub, ada dan wakaf ya. Ya, subhanallah bihamdik. Syukur la ilaha illa anta. Assalamualaikum.